الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن نبينا محمدا إمام المتقين خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين Yang keempat Ar-Rabi'u Yang diharamkan di dalam Al-Quran adalah Wa ma'uhilla li ghairillahi bih Ayat Dukira disebut alaihi atas Sesembelihan itu Ismu ghairillahi Nama selain Allah Minal asnami Dari nama-nama berhala-berhala Patung-patung wal awliya'i nama para wali wal kawakibi atau nama bintang-bintang Wahir dalika minal makhlukina dan selainnya dari nama-nama makhluk. Jika sesembelihan itu disembelih dengan nama selain Allah, dengan nama patung, nama berhala, nama wali, kemudian nama bintang-bintang, ini semuanya diharamkan untuk kita makan Tentu bisa baca dalam tafsiran para ulama nantinya. Yang kelima, al-khamisu wa ma sabuhu dan apa saja yang dimakan oleh hewan buas min bin misalnya dimakan serigala au asadin atau dimakan singa au namirin atau dimakan harimau au minat tuyur atau dari burung-burung alati taftarisu as-suyuda yang burung-burung itu biasa memakan hewan-hewan buruan misalnya nanti akan disebutkan ya hewan burung-burung yang biasa jadi burung-burung itu termasuk burung yang digolongkan buruan buas kalau misalnya Garuda dan seterusnya tidak akan kita sebutkan. Insya Allah. Kemudian yang keenam, wamadu dan nusubi dan apa saja yang yang disembelih untuk berhala-berhala. Qala Mujahidun wa Ibnu Jurayj rahimahumullah Allah, bin nusubu hijaratan haula al-Ka'bah. Yang dimaksud dengan nusub adalah batu-batu yang disembah dan diletakkan di sekitar Ka'bah yang waktu itu ada 360 berhala batu yang disembah. Ini biasa oleh mereka dipersembahkan hewan-hewan yang disembelih di situ. Maka ini juga haram. Inilah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yang disebutkan nasnya. Hanya ada satu subhat yang akan saya bahas sedikit sebagaimana ditulis oleh Ustaz Abu Ubaidah dalam kitabnya Indahnya Fikih Praktis Makanan Subhan orang yang mengatakan kan di dalam Al-Qur'an itu yang diharamkan hanya itu artinya kenapa kalian mengharamkan selainnya sedangkan Allah tidak mengharamkan selainnya bahkan ada yang mengatakan yang haram dalam Al-Qur'an itu hanya empat saja Bagaimana disebutkan di sini oleh Ustaz Abu Ubaidah, Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 145. Allah menyatakan Kulla ajidu fi ma uhiya ilayya muharrama muharraman ala ta'imi yata'amuhu illa an yakuna maytatan aw daman masfuhan أو لحم خنزير فإنه رجس فإنه رجس أو فسقا إلا لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم Katakanlah Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang tidak memakannya Kecuali Kalau makanan itu bangkai jadi yang haram adalah bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi karena sungguhnya semua itu kotor atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas Mau sungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ustaz Abu Baidah Yusuf Asidawi mengatakan Hafidhullah Ta'ala Sebagian kalangan berpendapat bahwa makanan yang haram itu hanya empat berdalil dengan firman Allah ini dalam surah Al-An'am 145. Namun anggapan ini sangat lemah. Sangat lemah, bukan hanya lemah tapi sangat lemah. Ditinjau dari beberapa segi, yaitu pertama anggapan batil dengan kesepakatan para ulama. Jadi anggapan ini batil karena ulama sepakat. Syekh al Rashim Syingkiti rahimahullah mengatakan, Ketahuilah bahwa anggapan tidak ada yang diharamkan selain hanya empat perkara yang tersebut dalam ayat ini merupakan anggapan batil dengan kesepakatan seluruh kaum muslimin. Sehingga mereka yang memiliki kaidah ini berarti mereka telah syak memiliki keyakinan yang ganjil yang menyelisih kesepakatan kaum muslimin. Sebab seluruh kaum muslimin telah sepakat, bersepakat dengan bimbingan Al-Quran dan hadis akan haramnya Khomer. Khomer di sini nggak disebutkan, ya kan? Nah. Hal ini merupakan dalil yang kuat akan haramnya selain empat perkara yang tersebut dalam ayat ini. Barang siapa yang mengatakan bahwa Khomer hukumnya halal berdasarkan ayat ini, maka dia kafir tanpa perselisihan di kalangan para ulama. Tanpa perselisihan di kalangan para ulama. Imam Al-Qurtubi juga berkata, Hal yang menguatkan pendapat ini adalah ijma' kesepakatan ulama akan haramnya makan kotoran, kencing, binatang-binatang menjijikkan, khomer padahal semua itu tidak tersebut dalam ayat ini kata Imam Al-Qurtubi. Yang kedua, tidak ada kontradiksi antara ayat dengan hadis. Ini biasanya orang mempertentangkan sehingga menolak hadis, mengingkari hadis gara-gara di ayat ini hanya empat saja. Beragam pendapat para ulama dalam menjawab ayat di atas, tetapi yang terbagus bahwa pada saat turunnya ayat tersebut memang hanya empat perkara itu yang diharapkan. Jadi ayat itu turun masih empat itu yang diharapkan. Sebab kalau langsung banyak yang diharapkan, banyak orang menolak Islam. Akan banyak orang menolak Islam. Awal-awal Islam Omar haram apa belum? Belum. Kalau langsung haram, orang Arab menolak. Mereka sudah terbiasa untuk minum khamr, mabuk-mabukan kebiasaan mereka. Sehingga Islam ini datang demikian ini. Inilah rahmatnya Islam terhadap umatnya. Namun hal ini tidak menutup kemungkinan adanya pengharaman setelahnya yang harus diterima. Berikut ini komentar para ulama yang menguatkan pendapat ini. Ibnu Abdul Bar berkata, mayoritas ahli ilmu dari ahli hadis dan selainnya mengatakan bahwa ayat ini adalah muhkam, tidak terhapus hukumnya. Dan yang setiap diharamkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditambahkan padanya. Jadi ayat itu mukam tidak terhapus, tapi semua yang diharamkan Nabi ditambahkan kepada ayat itu. Karena itu adalah tambahan hukum dari Allah melalui lisan Rasulnya. Jadi Rasul ketika, Rasulullah SAW ketika mengharamkan sesuatu itu adalah tambahan pengharaman dari Allah, hukum dari Allah melalui lisan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan tidak ada bedanya antara apa yang diharamkan Allah dalam kitabnya dan apa yang dia haramkan Allah haramkan melalui lisan Rasulnya. Tidak ada bedanya. Yang satu Allah langsung, yang satu melalui lisan Rasulnya. Berdasarkan firman Allah di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-80. Allah menyatakan Mayyuti'ir fakat atau Allah Barang siapa yang taat pada sungguh dia telah taat kepada Allah. Berdasarkan ayat ini. Sehingga ini yang harus kita pahami bersama. Tidak saya baca semuanya karena panjang. Kemudian yang kedua saya nukilkan ucapan An-Nawawi berkata, para sahabat kami Syafi'iyah, maksudnya ulama-ulama yang bermadhab Syafi'i, beliau berdalil dengan hadis-hadis ini seraya mengatakan bahwa ayat ini di atas ayat di atas hanyalah menunjukkan bahwa beliau tidak mendapati waktu itu sesuatu yang diharapkan kecuali hanya empat perkara tersebut. Jadi Rasul waktu itu hanya mendapati itu yang masih diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu diwahyukan kepada beliau haramnya binatang-binatang buas yang bertaring sehingga wajib diterima dan diamalkan konsekuensinya. Ini perkataan Imam An-Nawawi. Kemudian asy syinkiti berkata, rahimahullah pendapat terkuat yang didukung oleh dalil adalah pendapat mayoritas ulama yang menyatakan bahwa setiap perkara yang ditegaskan keharamannya berlandaskan Al-Quran dan Sunnah maka hukumnya adalah haram yang ditambahkan pada empat perkara tersebut hal ini tidak bertentangan sama sekali dengan Al-Quran karena perkara-perkara haram ini ditambahkan pada empat tersebut setelahnya jadi tidak bertentangan sama sekali kemudian beliau melanjutkan Asyingkiti berkata Waktu turunnya ayat tersebut tidak ada yang diharamkan kecuali empat perkara. Namun apabila muncul pengharaman baru lainnya, maka hal itu tidak bertentangan dengan pembatasan pertama karena yang ini datang setelahnya. Inilah pendapat terkuat dalam masalah ini insya Allah. Sehingga yang aneh adalah yang berpendapat dengan ayat ini orang Indonesia yang nggak ngerti bahasa Arab. Eh ini. Loh para ulama tidak ada yang mengatakan cuma empat ini. Mereka berlandasan dengan ayat itu untuk mengatakan bahwa yang haram hanya empat. Sehingga mereka mengatakan bahwa anjing itu tidak haram. Maka pernah katanya ini, Allah alam kebenarannya. Ada seorang jai mengatakan anjing tidak haram. Maka oleh jamaahnya disembelihkan anjing. Gak tahu dicarikan atau disembelihkan daging anjing kemudian dihidangkan untuknya. Kemudian setelah dia makan dikasih tahu, ini daging anjing. Dia muntah-muntah di situ. Allah alam bisawab kebenaran cerita ini tetapi ini menunjukkan bahwa semua orang sebenarnya melihat bahwa anjing itu bukan perkara yang baik untuk dimakan. Nah, ini tentang tambahan dari Ustaz Abu Ubaidah Hafizullah taala kita lanjutkan. Sekarang kita masuk ke al-atmi al matu al-muharramatu fis sunnati. Makanan-makanan yang diharamkan dalam sunnah. Penulis berkata Inna as sahihata Sesungguhnya sunnah yang sahihah At-tabitata Dan telah tetap datangnya binan Nabi Sallallahu alaihi wasallam Wahyun minallahi ta'ala Sunnah sahihah dan tabitah Itu wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala Itu wahyu Sehingga sunnah jika itu sahih Maka wah, wahyu Fakullu ma harrama Rasul sallallahu alaihi wasallam maka semua yang diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa Allah taala. Itu adalah dari Allah pengharamannya. Bukan dari pribadi Rasul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadil ahaditu tubayyinu dalika Hadis-hadis berikut ini menjelaskan hal itu minha hadi antaranya yang pertama an Abi Tha'labah Al-Khushani radhiyallahu anhu Yaqul, beliau mengatakan, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang an akli kulli dhinabin minas sibai." Untuk memakan semua yang memiliki taring gigi taring dari binatang buas. Jadi binatang buas yang bertaring itu semua yang diharamkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rawahu Muslimun diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian yang kedua, sehingga ini nanti kaidah ya. Semua binatang yang masuk golongan hadis ini maka hal hal hukumnya, kaidah saja. Contohnya apa? Siapa bisa memberi contoh? Harimau, ya kan? Kemudian si si kemudian serigala, anjing, termasuk kucing masuk di sini. Termasuk kucing masuk di sini. Wah loh, kucing itu bukankah binatang jinak? Dia dalam hal ini masuk buas. Kan makan tikus dia. Kemudian dia memiliki apa? Taring. Yang kedua, Ani bin Abbas yang radhiyallahu anhu Kala dia berkata, Nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kulli dinabin minas sibai Rasulullah melarang dari setiap yang memiliki gigi taring dari binatang buas wa an kulli dimikhlabin minat khairi dan dari setiap yang memiliki cakar kuku tajam dari bangsa burung. Jadi burung yang menangkap bangsanya dengan kuku tajamnya itu diharamkan. Contohnya apa? Raja wali, elang. Ini termasuk yang diharamkan, termasuk burung garuda. Rawahu Muslimun diriwayatkan Imam Muslim. Kemudian yang ketiga, asal itu An Jabir radhiyallahu anhu Beliau berkata, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaum Khaibar." Rasulullah melarang pada hari Khaibar an nuhumil khumuri dari daging-dagingnya keledai-keledai. Di sini walaupun tidak ada tambahan al-ahliyati, ada di hadis yang lain ditambahkan bahwa keledai yang dimaksud adalah keledai-keledai si sidak. Jadi keledai timar-timar yang sidak yang dijadikan tunggangan itu itu diharamkan. Warah kosong dan beliau beri keringanan fil ini tentang daging kuda. Jadi daging kuda halal, daging keledai haram. Jadi kletnya ini pendek, kalau dinaiki oleh orang yang tinggi, kakinya akan menyentuh tanah. Kalau kuda tinggi, ya kan? Ada lagi peranaan antara kuda dengan keledai. Persilangannya menghasilkan bilgol atau bagol. Baglah ini juga termasuk hewan yang diharapkan, Karena dia tidak belum bisa dimasukkan dalam kuda, spesies kuda. Nah, dan hadisnya disebutkan di sini rawahul Bukhari wa Muslimun. Jadi keledai-keledai peliharaan yang jilat yang dijadikan sebagai alat untuk mengangkut dan tunggangan itu diharamkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari Khaybar. Yang keempat, dalilnya banyak ya, bukan hanya ini. Saya nukilkan satu-satu saja dalilnya. Kalau kita mau lihat tadi hadisnya, bisa dilihat misalnya dalam kitab Al-Al-Imam Wa Akamus Soidi wa Dzabaih yang ditulis oleh Al-Ustaz Al-Doktor al Al-Alama Salih Ibn Fauzan Ibn Abdillah Al-Fauzan Ini ada buku beliau Ikhwan-ikhwan yang sekolah di UIN Yang tidak bikin skripsi Kemudian bikin kalau mau S2 ya tesis desertasi ini S3 nya saya soleh Fauzan tentang makanan cuma sendiri nah, bisa nanti cari di apa namanya toko-toko buku banyak ya kan bisa bikin skripsi dari sini sudah. Ini S3 ini di Universitas Riyadh. Di beliau menyelesaikan S3-nya di Universitas Al Imam Muhammad bin Suud, Riyadh Saudi Arabia. Jadi kebanyakan yang saya ambilkan di sini dari buku beliau. S3 kan enak kan? Kita tinggal nukil-nukil saja sama saya ambilkan dari beberapa buku nanti saya sebutkan marojiknya insya Allah yang ingin bikin skripsi atau yang ingin memperdalam masalah ini silahkan dibaca sendiri ya toh ini enak. Jadi nanti sudah saya tunjukkan ya. Dan ini di kalangan apa namanya S1 sangat jarang skripsi yang seperti ini. Ini mungkin yang pertama kalau antum mau bikin skripsi yang seperti itu, yang luas pembahasannya tentang makanan. Mungkin dosen-dosen antum heran dari mana ini dapat <laughs> dari S3 dari Riyadh. dari ya. Bisa nggak apa-apa, tapi jangan di copy paste toh. Jadi betul-betul kita belajar ya mengkaji kitab misalnya di sini disebutkan di hadisnya mana cari di situ ya kan? tafsirnya di mana cari kemudian kita susun dengan kata-kata kita ya kan? ini kan bahasa Arab tinggal diterjemahkan saja kan selesai ya kan? nah, enak subhanallah ini adalah busro bagi ikhwan-ikhwan yang sekolah agama bisa membuat sendiri dari sini yang keempat Rabi'u Ani bin Umar radhiyallahu anhu Qala beliau berkata, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an luhumil jallalati." Beliau melarang makan dagingnya jallalah. Istasjid lam malid yang pertama. Jallalah. An luhumil jallalati. Dari dagingnya jallalah. Jallalah adalah hewan eh? hewan apa saja yang makanannya barang-barang yang najis, mayoritas makanannya jadi dia ini makanannya kebanyakan dari barang yang najis. Ini namanya jalan. Wa albaniha dan susu susunya. Susunya termasuk juga yang dilarang. Hanya saja nanti ada resep dari Islam. Jika hewan ini misalnya lele kan, lele hidup di kadang-kadang itu di tempat ini sapi tank ya ini besar dia di situ besarnya dengan itu tadi menjadi jalalah kan? Maka kalau kita mau makan disterilkan berapa hari? Tiga hari. Tiga hari disterilkan. Jadi dia dibersihkan dari makanan itu dari apa maka apa yang makanan yang najis-najis itu. Kemudian setelah itu dikasih makanan-makanan yang halal, yang suci. Disitulah kemudian boleh dimakan. Ini dilarang oleh Rasulullah SAW. Jadi unta, kambing, ayam apa saja ikan jika dia jalala memakan makanan yang najis maka dilarang untuk dimakan langsung pada saat itu ya tapi hanya dibersihkan dulu dia susunya juga demikian tidak boleh susunya hadisnya sahih rawahu ibnu majah wa abu daud wa tirmidzi disahihkan oleh Imam Al Albani dalam Sahih Sunan Ibnu Majah. Yang kelima, al khamisu An Aisyah radhiyallahu anha dari umur Mukminin Aisyah semoga Allah meridhai beliau, qalat beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda khamsu fawasiqa ada lima hewan-hewan fasek. Jadi hewan itu dihukumi fasek. Bukan hanya orang yang fasek tapi hewan yuktalna dibunuh hewan ini jadi diperintahkan dibunuh fil di tanah halal wal harami maupun di tanah haram tanah haram itu Makkah dan Madinah tanah halal luar jadi di luar Makkah dan Madinah juga diperintah dibunuh bukan hanya di tanah haram yaitu yang pertama al hayyatu ular kalau ketemu ular bunuh dia perintah dibunuh sehingga sunnah membunuh ular wal ghurabul abqa'u dan gagak yang dia berwarna lorek hitam putih ini juga disuruh untuk membunuh gagak tetapi para ulama yang lain mengatakan gagak secara umum tapi Rasulullah di sini menyebutkan abqa abqa itu warnanya hitam dan putih disuruh untuk membunuh wal fa'ratu dan tikus segala jenis tikus dibunuh. Gak tahu kalau hamster. hamster ini termasuk tikus apa enggak? Jangan dibunuh dulu ya. Jangan dibunuh dulu. Spesiesnya ya. Allah alam. Tanyakan dulu pada para ulama. Gak berani saya. Ya. Lah kuda itu juga sepupunya keledai. Tapi kan halal dia ya, ya nanti dulu jangan jangan berfatwa tanpa ilmu. Hamster jangan dulu, nanti saya dimarahi pedagang hamster. Kemudian wal kalbul akuru dan anjing akur itu sebenarnya yang menggigit. Ada ulama yang mengatakan mengartikan akur itu anjing hitam. Kalau di sini akur sebenarnya secara bahasa artinya anjing yang dia suka menggigit, jahat. Ya. Jadi anjing ini apa rabies itu? suruh membunuh najib jahat yang suka menggigit suruh membunuh sebagian ulama mengatakan akur maknanya hitam disuruh membunuh sebab ada hadis yang lainnya yaitu anjing-anjing memang yang berwarna hitam disuruh membunuh lima ini disebut hewan fasek hewan fasek ya kemudian ini hadisnya rawahu muslim adapun cicak eh ini hadisnya di bawah ini wa ummi syarikin radhiyallahu anha dari ibunya Syarik semoga Allah meridai beliau anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amara bi qatlil wazi'i Rasulullah memerintahkan untuk membunuh cecak atau tokek. Kita lihat ya. Hadis ini rawahul Bukhari dan Muslim. Jadi cecak dan tokek itu diperintahkan untuk membunuh. Sehingga terbantahlah sekarang apa yang sekarang ini lagi ngetren ya, Orang barinya banyak nyari tokek, as katanya di dalam tokek itu ada apanya? Yang bisa digunakan untuk obat yang harganya miliatan itu. Ini jelas haram. Sesuatu yang diperintahkan untuk dibunuh, dia haram hukumnya untuk dimakan. Sebenarnya ada penjelasan yang bagus di sini, saya nukilkan sedikit dari bukunya Ustaz Abu Ubaidah juga tentang tokek ini. Beliau mengatakan ya, dengan perkataan yang bagus Ibnu Ibnu Hazm mengatakan dalam Al-Muhalla setiap binatang yang diperintahkan oleh Rasulullah supaya dibunuh maka tidak ada sembelian baginya karena Rasulullah melarang dari menyia-nyiakan harta dan tidak halal membunuh binatang yang tidak dimakan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, makan daging ular dan kalajengking adalah haram menurut ijma ulama kaum muslimin. Karena memang di dalam riwayat ya Bukhari ular disebutkan diganti kalau jengking akro jadi al itu gantinya adalah al sehingga ditambahkan adalah kalau jengking yang tidak boleh untuk dibunuh yang apa yang diperintahkan untuk dibunuh tidak boleh dimakan selain ular Ibnu Abdul Bar berkata tokek atau cicak telah disepakati keharaman memakannya tokek atau cicak telah disepakati keharaman memakannya sehingga tidak bisa dijadikan obat sehingga kita kalau mau berobat jangan berobat dengan sesuatu yang diharamkan apalagi harta harganya sekian itu mahal padahal itu diharamkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian yang keenam as-sadisu An ibni Abbas radhiyallahu anhu dari sahabat Abdullah bin Abbas semoga Allah beridhoi keduanya qala dia berkata nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qatli arba'in Rasulullah melarang dari membunuh empat minat dawabi dari hewan-hewan. Yang pertama, beliau melarang anam lati semut yang boleh dibunuh. Wanah lati, kemudian lebah atau tawon tidak boleh dibunuh. Kemudian wal hud hudhud, burung hud tidak, tidak boleh dibunuh. Was surati dan burung surat, hud dan surat Allah alam saya belum pernah melihat bentuknya. Jadi burung hud dan surat bagaimana bentuknya Allah alam kita belum pernah melihatnya. Tapi Rasulullah melarang membunuh binatang-binatang ini. Sehingga binatang ini termasuk yang dilarang dimakan. Jadi semut tidak boleh dimakan, tawon tidak boleh dimakan, kemudian rumput, surat tidak boleh dimakan. Rawahu Ahmad Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Ibnu Hibban. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban. Wa sahahahu Al-Baihaqi dan disahihkan oleh Imam Al-Baihaqi wa Ibnu Hajar. Dan Imam Ibnu Hajar rahimahumullah. Kemudian dalam hadis yang lain Wa Abdul Rahman bin Uthman Al-Qurashi. Dari Rahman bin Uthman Al-Qurashi radhiyallahu an, seorang sahabat Nabi, beliau berkata, "Anna tabiban" bahwasanya ada seorang dokter sa'ala bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alif bifda'i tentang kodok atau kata apa boleh ia ja'aluha dia jadikan kodok atau kata itu bidawain jadikan obat. Ini ada dokter tabib di zaman Nabi, dokter ini, tabib ini, dia ingin menjadikan kodok sebagai obat. Panaha, maka Nabi melarang anfatliha membunuhnya. Di kodok itu tidak boleh dimakan. Termasuk yang haram untuk dimakan adalah kodok karena tidak boleh dibunuh. Rawahu Ahmadu wa Abu Dawud wa Nasai wal Hakim wal Baihaqi. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa'i dan Al-Haim, juga Al-Baihaqi wa sahahahu Ibnu Hajarin wal Albani. Hadis ini disahihkan oleh Imam Ibnu Hajar dan Imam Al-Albani. Bahwasanya kodok ini termasuk yang diharamkan. Saya bacakan ya. dari bukunya Ustaz Abu Ubaidah Habibullah taala tentang kodok supaya kita memahami dengan baik kata ini. Sebelumnya Imam Syafi'i mengatakan, Imam Syafi'i dan para sahabatnya rahimahumullah mereka mengatakan setiap hewan yang dilarang dibunuh berarti tidak boleh dimakan. Karena seandainya boleh dimakan tentu tidak dilarang membunuhnya. Kemudian Al-Khattabi berkata, rahimahullah, hadis ini menyatakan bahwa kata haram dimakan dan tidak termasuk binatang air yang boleh dimakan. Haramnya dari sisi tidak boleh membunuh. Pertama karena kehormatan dirinya seperti manusia. Jadi kata itu. Kedua karena dagingnya haram dimakan seperti burung surat, hudhud dan lain sebagainya. Karena kata tidak memiliki kehormatan diri seperti manusia, maka dia dilarang dibunuh karena sebab kedua, karena dagingnya haram dimakan. Nabi melarang menyembelih binatang kecuali untuk dimakan. Jadi kalau kita menyembelih binatang itu tidak boleh kecuali untuk dimakan. Jadi nggak boleh orang menyembelih kemudian dibiarkan. Ya kan? Tidak boleh. Sehingga ini termasuk larangan tentang kata. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, janganlah kalian membunuh kata karena bunyi yang dikeluarkan kata adalah merupakan tas tasbih. Jadi bunyi yang dikeluarkan kata itu tasbihnya kata ujiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Haramnya kata secara mutlak merupakan pendapat Imam Ahmad dan beberapa ulama lain serta pendapat yang sahih dari madhab Syafi'i. Al-Abdari menukil dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Uthman. Umar, Uthman dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ajmain bahwa seluruh bangkai laut hukumnya halal kecuali kan kakap. Karena disebutkan larangan membunuh, membunuhnya secara tersendiri. Imam Ahmad berkata, kata tidak halal sebagai obat. Nah, ini banyak ini di masyarakat tim pencari kata. Ini ada di desa kami itu setiap malam ada tim pencari kata. Saya belum bisa menasihati dia. Karena kalau mau di dipeduk itu dia sudah pergi ke sawah. Jadi dia pengen kita memberi nasihat kepadanya bahwa tidak boleh ya. Biarkan kata aja, karena dia bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh membunuhnya. Karena Rasulullah melarang untuk membunuhnya. Jadi dilarang untuk membunuhnya. Penulis Al-Qanun berkata, Kata beliau, barang siapa makan darah katak atau dagingnya, maka badannya akan menjadi lemah. Jadi kata itu bukan obat, justru melemahkan fungsi-fungsi badan. Dan kulitnya menjadi pucat. Serta banyak mengeluarkan mani. Sehingga bisa membuatnya mati. Karena manusia itu kalau banyak mengeluarkan mani bisa mati dia. Jadi seorang yang banyak mengeluarkan mani bisa mati dia. Oleh karena itu, para dokter tidak menjadikannya sebagai obat karena khawatir bahayanya. Dan menurut keterangan tenaga ahli dari Institut Pertanian Bogor, Bogor, Dr. Haji Muhammad Eidman MSC, bahwa dari lebih kurang 150 jenis kodok yang berada di Indonesia, baru 10 jenis yang dinyat ini tidak mengandung racun. Berarti 140 jenis kodok beracun. Yang 10 jenis ini diyakini tidak mengandung racun ini karena penelitiannya belum sampai. Insya Allah kalau keyakinan saya ada racunnya di sini. Karena Rasulullah tidak mungkin akan melarang memakannya jika tidak berbahaya. Cuman ilmunya belum bisa menemukan racunnya di situ. Di mana racunnya? Jadi 140 jenis sudah ditemukan racunnya. Hanya 10 jenis saja. Kalau begitu orang yang makan kodok dipastikan kena racun tadi. Badannya melemah, atau kulitnya menjadi pucat atau keluar banyak mani dia. Nauzubillah min dzalik. Dinasihati kalau ada orang yang suka makan kodok ya. Nasihati. Faedah, ada faedah yang penting ini. Hukum binatang yang hidup di dua alam bagaimana ini? Nah, ini. Beliau mengatakan ini kesimpulannya dari Ustadz Abu Baidah ya. Ada sebuah pertanyaan yang sering muncul sebagai berikut. Adakah ayat Al-Quran atau hadis sohi yang menyatakan bahwa binatang yang hidup di dua alam hukumnya haram untuk dimakan seperti kepiting, kura-kura, anjing laut, dan kodok? Jawabannya secara global perlu kita ingat lagi kaidah penting tentang makanan yaitu asal segala jenis makanan adalah halal kecuali apabila ada dalil yang mengharamkannya. Dan sepanjang pengetahuan kami tidak ada dalil dari Al-Quran dan hadis yang sahih yang menjelaskan tentang haramnya hewan yang hidup di dua alam yaitu laut dan darat. Dengan demikian asal hukumnya adalah halal kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Seperti kodok tadi kan ada dalil kan? Nah. Adapun jawaban secara terperinci, kepenting kepiting hukumnya halal. Sebagaimana pendapat Atok dari Imam Ahmad. Kura-kura atau penyu juga halal sebagaimana madhab Abu Hurairah, Tawus, Muhammad bin Ali, Atta, Hasan al-Basri dan Fukoha Madinah. Anjing laut juga halal, sebagaimana pendapat Imam Malik, Syafi'i, Laid, Syafi'i, dan Al-Auza'i. Adapun kodo atau kata maka hukumnya haram secara mutlak menurut pendapat yang kuat karena termasuk hewan yang dilarang dibunuh sebagaimana penjelasan di atas. Tidak jelas ya seperti ini. Sehingga kita ini betul-betul apa namanya jelas ya ketika kita lah buaya nanti sabar dulu toh jadi sabar ya toh sedikit demi sedikit ilmu demikian insya Allah akan masuk kita ya yang penting jangan masuk ke lubang buaya Baik. ini tadi para ahli telah menjelaskan bagaimana hukum-hukum tersebut dan perlu diketahui ya, seperti itu untuk kita perhatikan betul-betul. Kita masuk ke bab dulu ya. Nanti insya Allah kita masuk dalam waktunya ya, supaya bisa selesai karena jadwal saya sampai jam 5 Ustaz Amrozi sempat khawatir pas selesai pondok ini. Ya, insya Allah selesai ya. Tergantung ahlinya ya kan. Bagaimana menyelesaikan tepat waktu ini. Oh, Ayo. Iya. Mahtalafal ulama'u fi tahrimihi minal hayawani. Buka alamat 7 apa saja yang diikhtilafkan, diperselisihkan oleh para ulama tentang keharamannya dari hewan. Yang pertama, para ulama berikhtilaf tentang al-awwalu luhumul khayli, daging kuda. Ini berselisih para ulama. Warajihu, tapi yang rajih yang kuat pendapat para ulama, ibahatu akli luhumil khayli. Mubahnya, halalnya makan daging kuda. Dalilnya li hadis Jabirin radhiyallahu an anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha yauma Khaybara an luhumil humuril ahliyati. Beliau melarang pada hari Khaybar tentang daging-daging keledai peliharaan. Wa adina fi luhumil khayli. Beliau mengizinkan daging kuda. Jadi daging kuda diizinkan, tapi keledai peliharaan diharamkan. Hadisnya muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Wa Asma'a binti Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhuma dari Asma putranya Abu Bakar As-Siddiq, saudaranya Aisyah ini. Beliau berkata, "Qalat dzabahna ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam farasan." Kami pernah menyembelih di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup seekor kuda, farasan, kuda. Wa nahnu bil Madinati. Ketika itu kami di Madinah. Ah, ini maksudnya. Berarti ini akhir-akhir kalau di Mekah bisa jadi sudah dihapus hukumnya ya kan? Berarti di akhir-akhir hayatnya Rasulullah di Madinah. Mereka menyembelih kuda. nahu kami makan kuda, daging kuda. Jadi juga kuda itu dagingnya halal untuk dimakan. Hadisnya juga muttafaqun alaihi Bukhari Muslim. Jadi kesimpulan tentang daging kuda bahwasanya kuda itu halal untuk dimakan. Yang kedua adalah abdabu'u atau adobu dibaca adobu atau adobu dabu adobu bukan ad nanti ada ad sendiri ini adobu adobu dibaca adobu boleh boleh dibaca adobu boleh dibaca adobu kata para ulama hewan apa kok ini kok sepertinya kita belum pernah mendengar kata ini kalau abdob ada sendiri nanti. Yang nomor lima. Beda dengan ini. Abdobu beda sendiri. Disebutkan di sini. Warajihu dan yang rajih. Ibahatu aklihi. Boleh untuk dimakan. Abdobu ini. Dalilnya di hadis Abdurrahman bin Abdullah bin Abi Ammarah radhiyallahu an qal dia berkata qultu li Jabirin aku pernah bertanya kepada Jabir radhiyallahu an sahabat Rasulullah ad asaidun hiya. Abdabu apakah dia juga hewan buruan? Qala na'am, iya. Kultu aku bertanya lagi, aku ah, luha, boleh aku makan? Dia qala na'am, iya. Kultu aqala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah Rasulullah mengatakan hal itu? Qala Ibnu Abbas mengatakan naam iya. Dari sini berarti abdabu boleh dimakan. Abdabu itu apa? Sekarang saya jelaskan. Ditulis ya abdabu ini. Penjelasan dari Syekh Soleh Fauzan Hafizullah Ta'ala Dobu ini Jinsul ya, Satu jenis kata beliau Jelaskan di sini Minas sibai Dari hewan buas asalnya dia Minal fasilatid dob'iyati Dia termasuk spesies dob'iyah Dan dia ini termasuk hewan yang dikenal dengan warut batul lahwahim dagingnya itu banyak jadi dagingnya itu apa namanya banyak dagingnya ya, hewannya akbaru minal kalbi lebih besar sedikit dibandingkan apa anjing besarnya lebih daripada anjing wa akwa dan lebih kuat wahia kabiratus kabiratur rasi dan dia ini kepalanya besar kalau anjing itu kepalanya kecil, kalau dia kepalanya besar. Tubuhnya lebih besar daripada anjing. Hampir mirip seperti saya lihat gambarnya itu hampir mirip seperti beruang. Tapi kalau beruang terlalu besar perutnya. Cuma kepalanya itu gede, jadi kalau beruang kan tidak berjalan seperti anjing. Kalau ini hampir seperti anjing. Hanya dia gemuk. Jadi dagingnya itu penuh dagingnya. Hampir seperti anjing tapi dia lebih besar lagi. Kemudian dikenal juga wa qawiyatul fakhaini. Rahangnya itu kuat. Jadi cengkeramannya dia kuat. Sebagian ulama mengatakan dia ini syibhul bitbi, hampir mirip dengan serigala bentuknya, hampir mirip dengan serigala. Tapi ada yang aneh kata Syekh Fauzan. Binatang ini ajib ini. Ajib. Ajib itu aneh, mengherankan. Pokoknya ada suara yang bilang. Gitu. Kalau manusia, ada manusia laki-laki bisa dioperasi jadi perempuan. Ini nggak perlu operasi bisa bisa berubah. Hewan ini subhanallah. Kita baca penjelasan Syekh Saleh Fauzan yang kita taala. Beli bukunya Syekh Fauzan biar tahu kita. Gitu. Beli bukunya beliau. Wa min ajibi amrihi di antara Hal yang mengherankan dari perkaranya hewan ini, adobu ini, dihalalkan dia. Heran. Yang mengherankan adalah innahu yakunu sanatun dzakaran, yaitu setahun jadi laki-laki. Jadi apa? Jadi apa? jantan. Kok laki-laki Jadi setahun dia jantan dia. Wasanatun unsan. Setahun jadi betina. Berubah tubuhnya jadi betina. Kemudian perhatikan fayalqafu fi halid roti. Maka dia bunting ketika masih berbentuk jantan. Jadi ketika dia berbentuk jantan itu bunting. Wayal itu dan dia melahirkan fi halil tadi ketika sudah bentuk betina. Subhanallah ini Allah menunjukkan demikian sifat hewan ini. Ini belum ada duanya hewan yang diberi sifat seperti ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setahun dia jadi jantan dan dia buntingnya ketika jam jantan ketika melahirkan itu berubah jadi beti, betina karena nanti mau menyusui. Subhanallah ini hewan seperti ini. Ajaib dia. Aneh tapi nyata Allah buktikan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah mampu membuktikannya. Kalau manusia mampu mengoperasi Laki-laki jadikan perempuan, Allah lebih mampu tanpa operasi. Ya kan? Tanpa di bedah, tanpa di utul dan seterusnya. Ya. Jadi perempuan, jadi Allah betina. Subhanallah, Allah Subhanahu wa taala. Eh, ini yang mengherankan dari hewan ini. Saya juga ketika membaca punya sesuatu Fauzan ini subhanallah. Ini Allah jelas-jelas menunjukkan tanda-tanda apa? Kekuasaannya. Kalau sudah begini, apakah kita tidak kemudian beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beribadah kepadanya, bersyukur kepadanya? Kekuasaan Allah itu demikian ini ditunjukkan kepada hamba-hambanya. Tapi dia ini memiliki hobi yang aneh, hobinya dia. Wahwa mulaun binafsil kuburi dia punya hobi aneh mengeduk-eduk kubur manusia Lisahwatihi lidohumi bani Adam Karena dia punya sahwat Ingin makan dagingnya anak Adam Tapi dia halal Bapak ini halal Berdasarkan hadis tadi Yang hadisnya diriwayatkan oleh Imam Al-Khamsah Dan disahkan oleh Imam At-Tirmidhi Khamsah itu berarti siapa? Oh, Imam Khamsah Imam lima Ahmad Abu Dawud An-Nasai At-Tirmidhi dan Ibnu Majah di apa di luar Bukhari dan Muslim Imam lima diriwayatkan Imam lima tentang hadis ini dan disahihkan oleh Imam At-Tirmidzi dan kesimpulan dari Syekh Soleh Fauzan dalam kitabnya beliau merocikan bahwa hidangan ini halal dimakan dari kitabnya beliau untuk mengalai cukturahnya beliau ini hewan yang halal untuk dimakan walaupun para ulama ada yang mengharamkannya kira-kira apa? dia suka mencari apa? ini jasadnya manusia dari situ diharamkan tapi tidak kuat pengharamannya karena tidak ada dalil yang sahih. Oleh karena itu, hal yang diharamkan masuk kaidah tadi ya, semua jenis makanan diharamkan kecuali datang dalil yang sahih yang mengharamkan baik Al-Qur'an maupun sunnah. Kalau tidak ada tidak boleh kita mengharamkan, tidak boleh. Kemudian yang ketiga, at-ta'labu. Ini biasa diartikan orang apa? Coba siapa ngerti bahasa Arab biasa diartikan apa? Dari Uin, dari Abdurrahman bin Auf gak ada yang datang ini. Astagfirullah ah? Musa. Sebenarnya ini yang tepat berubah. Yang tepat sebenarnya berubah. Sebenarnya Allahu a'lam bishawab. Warajihu lihat kembali kamus-kamus para ulama dijelaskan di situ yang lebih tepatnya. Sebagaimana abab, abab sebagaimana dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la tabiunna sanana man kana qablakum. Sungguh benar-benar kalian akan mengikuti sunnah-sunnah kebiasaan orang-orang sebelum kalian. Sibran sibrin, secengkal demi secengkal. Wadiraan dira'in, sehasta demi sehasta. Hatta lau daqalu jukhra dharbin, hingga kalau mereka masuk lubang. Nah, ini sebenarnya dhab, bukan biawak. Sejenis biawak. Bukan biawak. Ini banyak terjemahan-terjemahan yang keliru. Harus kita luruskan loh ya. Karena kita ngaji. Bukan asal dengar kemudian ditransfer gitu saja. Ilmu itu harus diluruskan. Kita mengkaji di sini dengan ilmiah. Saya tidak ingin ngaji bukan ilmiah. Antum melihat di perkataan para ulama, bab itu bukan biawak. Karena ikhwan-ikhwan kita sudah meneliti dari Mojokerto, dia cari biawak, ternyata biawak itu termasuk yang diharamkan. Setelah diteliti, biawak itu termasuk yang diharamkan. Adapun dop makanannya rumput, dop. Biawak tidak. Antum tahu biawak makanannya apa? Biawak. Hah? Anak kata. Anak bukan hanya itu kata Ikhwan Ikhwan, sudah meliti biawak, eh, bangkai mereka itu kalau dia dapat buruannya ya, dop itu, setelah dimatikan dibiarkan membangkai dulu baru dimakan. Dari situlah para ulama mengharamkan biawak bukan dop. Adapun dop bukan biawak. Ini terjemahan yang harus kita luruskan ya. Seandainya mereka masuk lubang hewan seperti biawak, lubang bob, eh, maka ladakol tumuh kalian pun akan masuk ke dalamnya. Sehingga dhaf itu bukan biawa yang dimaksud. Karena biawa haram, kalau dhaf halal. Sebagaimana akan datang penjelasannya insyaallah. Jadi ini kita belajar betul-betul ya. Ini saya harapkan ada dari Win, jangan ngantuk ya. Ini bahasa Arabnya harus canggih. Jangan nggak canggih, mengartikan nanti keliru, bisa repot nanti sampean. Warajihu yang rajih annahu haramun. Haram. Li'annahu minas sabu'i karena dia termasuk golongan hewan buas. Fayadkhulu fi umumin nahi, dan dia masuk dalam keumuman larangan falahunabun yukotilu bihi dan dia punya taring yang dia menyerang mangsanya dengannya jadi dia menyerang dengan taringnya itu ini sebagaimana disebutkan oleh para ulama Allah alam walaupun kita katakan musang juga nanti akan datang penjelasannya di sini ya nanti insya Allah kita bacakan sendiri tentang musang ya. Jadi tadi penjelasan tentang itu. Allah alam yang tepat adalah rubah. Kemudian itu apa? Al-hirru wa huwa nauri wa huwa sinau. Al-hir apa hir? al kib. al kib, eh? kucing. Bagaimana hukum makan kucing? Di kota kami ada seorang wanita suka nyembelih kucing dan dimakan dimakan kucing itu. Bagaimana hukumnya? Warwajihu kan tahrimul hirri mutlaqan. Haramnya hir kucing secara mutlak. Jadi kucing itu diharamkan secara mutlak haram. Dalilnya oleh hadis Jabir radhiyallahu an berdasarkan hadis Jabir semoga Allah meridai beliau, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an aklil hirri. Nabi melarang dari makan kucing, maksudnya daging kucing. Wa akli tamaniha dan makan harganya kucing. Berarti menjual kucing tidak boleh. Jual beli kucing dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ingin kucing, ya kalau ada teman yang banyak kucingnya, tak oke okay, kucing bunga gitu. Boleh, kita ikut memeliharanya. Tapi kalau membeli jangan, dikasihkan aja kucing itu, dikasihkan. Kalau kita kucing saya kita sudah banyak, kasihkan aja, gak usah kita jual belikan. Karena Nabi melarang sehingga para ulama memasukkan termasuk yang dilarang adalah harga dari kucing. Ini termasuk dilarang oleh para ulama kita berdasarkan hadis ini. Wa annahu dan bahwasanya kucing hadisnya tadi rawahu Abu daud wa Ibnu Majah tentang larangan kucing. Makan kucing dan harganya kucing, menjual kucing. Wa annahu dan bahwasanya kucing min dawatil anyabi termasuk hewan-hewan yang memiliki taring Fayadkhulu fi umumin nahyi, dia masuk dalam keumuman larangan an kulli bin minasiba. Dari setiap hewan yang memiliki tarik dari binatang buas. Itu dilarang untuk memakannya. Masuk di itu. Yang kelima, al-khamisu ad Inilah yang dimaksud yang sering diterjemahkan biawak. Sebenarnya tidak tepat. Jadi biawak seperti itu ya, biawak ada ikhwan-ikhwan apa bukan dari Mojokerto ya, dari Kabupaten Kediri mereka sudah meneliti hal itu bahwa biawak bukan dop dop lain kalau dop makanannya rumput-rumputan dan dop hanya ada di negeri Arab kalau di sini biawak adanya jadi beda ya tidak bisa disamakan sehingga nanti oleh karena itu ikhwan yang baik itu jangan nama tapi sebutkan ciri-cirinya karena nama bisa jadi keliru kan tapi kalau ciri-cirinya bagaimana biawak itu oh begini-begini dia oh begini makanannya ini maka kita bisa menghukumi berdasarkan ilmu yang sudah kita pelajari tadi ya kan? Kalau nama bisa jadi keliru kita, bisa jadi keliru. Dan itu insya Allah dimaafkan karena orang nggak tahu bahasa Arabnya kan? Tapi kalau tahu tidak boleh keliru dalam menerjemahkan dob. Abdob bu dob yang disebutkan dalam hadis. Warajihu alladhi la syakka yang tidak ada keraguan di dalamnya ibahatu aklihi dimubahkan memakannya. Dob itu mubah hukumnya untuk memakannya li hadis berdasarkan hadis Ibni Umar radhiyallahu anhu Ibnu Umar semoga Allah meridhoi keduanya maksudnya semoga Allah meridhoi Abdullah dan bapaknya Umar beliau berkata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suila anil dhabbi Rasulullah pernah ditanya tentang dhob faqala beliau mengatakan la aquluhu aku tidak makan dhob karena memang masyarakat Mekah dan Madinah tidak makan dhob wala muharrimuhu tapi aku tidak mengharamkannya dan dari sini mutafakun alaih Bukhari Muslim. Sehingga bab itu tidak diharamkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya saja beliau tidak memakannya, tidak biasa makan bab. Jadi kalau tadi ya saya jelaskan sedikit tentang bab ya dari perkataannya Abu Ubaidah tentang bab Nah ini beliau pas ini terjemahannya Allah hewan sejenis biawak Pas dia, Pas ini terjemahannya Kalau saya kritik ternyata pas <laughs> Jadi larangan memakannya itu tidak ada Karena Rasulullah SAW tidak makan bukan karena mengharamkannya Tapi beliau memang tidak biasa makan Saya bacakan ya perkataan beliau secara lengkap Ada hadis memang ada hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini disebutkan ya. An Abdurrahman ibn Shiblin radhiyallahu an qala beliau berkata, Nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqlid babi. Rasulullah pernah melarang dari makan dog. Pernah. Hadisnya Hasan diriwayatkan Abu Dawud rahimahullah taala dan dari sini disetujui oleh Imam Al Albani dalam kitabnya As-Sahihah. Benar, terdapat hadis yang banyak sekali dalam Bukhari, Muslim dan selainnya yang menjelaskan bolehnya memakan dhob. Tapi di situ tadi Rasulullah pernah melarang. Baik secara tegas sabda Nabi maupun takrir persetujuan Nabi sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya hadis Abdullah bin Umar secara marfu sampai pada Nabi, "Abdabtu lastu akuluhu walastu uharrimuhu." Dob itu hewan yang saya tidak memakannya, tapi saya tidak mengharamkannya, kata Nabi. Dan hadisnya sudah kita jelaskan tadi Bukhari Muslim. Demikian pula hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dari Khalid bin Walid radhiyallahu an bahwa beliau pernah masuk bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ke rumah Maimunah radhiyallahu anha. Jadi Khalid bin Walid ini pernah masuk bersama Rasulullah ke rumahnya Maimunah. Di sana telah dihidangkan bob panggang. Maimunah istrinya Nabi ya. Dihidangkan bob panggang, Bob yang sudah dipanggang. Rasulullah SAW berkehendak untuk mengambilnya, mau mengambil. Sebagian wanita berkata, kabarkanlah pada Rasulullah SAW tentang daging yang hendak beliau makan. Lalu beliau pun berkata, wahai Rasulullah, ini adalah daging bom. Serta merta Rasulullah mengangkat tangannya. Khalid bertanya kepada Rasulullah, apakah daging ini haram ya Rasulullah? Beliau menjawab tidak. Tetapi hewan ini tidak ada di kampung kaumku sehingga aku pun merasa tak enak memakannya, Jadi karena nggak ada saja daging itu. Khalid berkata, lantas aku mengambilnya dan memakannya, sedangkan Rasulullah melihat. <laughs> Jadi Khalid ini mau oh, daging panggang ya, dimakan <laughs> kalau dia, Rasulullah. anhu. ini hadis ini kelihatannya sepertinya begitu, tapi ini petunjuk bahwa ini adalah takrir Nabi. Karena hadis itu kadang-kadang kaul ucapan Nabi, kadang-kadang fiil perbuatan Nabi, kadang-kadang takrir persetujuan Nabi. Nabi menyetujui perbuatan Khalid bin kalau seandainya Khalid nggak makan, lah kita nggak tahu kalau apa enggak. Jadi makan yang Khalid ini ada, Khalid ini ada hikmahnya radhiyallahu an. Hadisnya Bukhari Muslim. Sehingga jelas bagi kita ya. Hadis ini bahwa Bob itu adalah boleh dimakan, bukan yang termasuk haram untuk dimakan. Kemudian yang keenam, asabisu Ibnu Awa. Namanya Ibnu Awa. Bahasa Indonesia terjemahnya apa? Kita lihat dulu. Nanti baru kita bisa terjemahkan. Wa huwa fawqa tsa'labi, Dia ini di atas rubah besarnya. Wa dunal kalbi di bawah anjing. Rubah itu kayak anjing ya. Saya Kok lupa bentuknya? Lupa gimana? Seperti anjing. Ya. Seperti serigala ya? seperti serigala. Tapi dia kecil kan? Kecil. Kalau serigala panjang seperti anjing dia. Panjang kan? Dan lebih besar. Jadi dia ini di atas rubah sedikit besarnya tapi masih di bawah anjing. Tawilul makhalibi fihi sabahun minadibi. Dia ini panjang cakarnya. makhluknya cakarnya itu yang ada di kuku-kukunya itu pan, panjang. Dan dia memiliki fi padanya, dia memiliki sibuhun atau sabahun. Minat dikbi dari serigala. Ya betul itu. Jadi mirip dengan apa? Serigala. Betul ya? Ibnu Awam. Tapi terjemahan Indonesia-nya yang kita gak tahu ini apa ini bahasa Indonesia. Jadi hewan yang mirip serigala tapi dia kecil. Nah, Wasabahun dan dia memiliki kemiripan minat lagi dari rubah. Jadi mirip segala dan mirip apa? Rubah. Wasumia bidzalika. Kenapa dia dikatakan Ibnu Awa? Ibnu itu anak laki-lakinya Awa. Tapi apa maksudnya di sini? Li'annahu ya'wi ila wa'a abna'i jinsihi. Karena dia itu biasa berlindung. Yakwi itu berlindung ila kepada wa lolongannya abnai anak-anak jinisihi jenisnya. Jadi di sini dia ini seringnya apa bergerombol dengan sejenisnya, berlindung di situ. Hewan ini punya sifat demikian. Wala yakwi tidaklah dia melolong illa lailan kecuali pada malam hari. Seperti serigala itu malam hari. Idza stauqisha idza stauqasha jika tahu hasa, jika dia itu merasa sendirian, ya gitu, wabat ya wahdahu dan dia tinggal sendiri, itu maka dia benar melolong seperti tadi malam hari itu melolong tatkala dia sendirian dan merasa apa? Sendiri dia, tinggal sendiri. Dia melolong kalau sendirian dia. Demikian. Gak tahu apakah itu mencari temannya atau gimana atau kode pada temannya, demikian ini. wasiyahu dan lolongannya atau teriakannya Yusbihu menyerupai siyah hasibyani Teriakannya anak-anak kecil Seperti teriakannya anak-anak kecil Sibyani anak-anak masih bocah, kecil Allahu alam saya tidak berani menerjemahkan hewan ini apa yang jelas spesifikasinya seperti itu. Hewan apa ini? Hah? Musa Musa Melawan Musa? Musa nangis seperti bayi. Iya. iya. Musa Allahu a'lam bismillah. Ya, bisa jadi. Tapi sementara, mungkin hewan yang sejenis dengan musang. Karena musang itu apakah dia lebih besar daripada rubah? Nah, lebih kecil, enggak. Sejenis musang ya mungkin. Jangan sama persis nangis setok loh ya. Kadang-kadang ibu-ibu yang kalau nangis seperti bayi juga. Apakah sama dengan bayi kan enggak? Warajihu yang rajih tahrimu haramnya. Jadi haram ya roci dia. Ya. Karena dia dekat rubah padahal rubah tadi ha, haram, dekat anjing. Anjing juga nggak ada yang wong bigol itu peranakannya kuda dengan keledai saja ha, haram. Padahal masih dekat dengan apa? Kuda. Ini aja haram, apalagi dia tidak ada kedekatan dengan yang halal. Jadi haram terus. Li'annahu mustahbatun karena termasuk hewan yang dianggap menjijikkan sekali makanannya dan seterusnya. Walamunabun dan dia punya gigi taring. Yaktu yang dia menyerang memusuhi mangsanya dengan wayakulul yakulul maitata dan dia makan makan bangkai. Hewan ini makan bangkai sehingga para ulama mengharapkannya. Yang ketujuh, nah ini juga nanti terjemahannya apa? Silakan kita terjemahkan ya. Al-yarbu, yarbu. Ini masalahnya nggak ada di Indonesia loh, jadi sulit memberi padam katanya itu sulit. Yarbu. Hayawanun tawilur ini Hewan yang panjang kakinya. kosirul yada ini pendek kedua tangannya. jidan sekali. Apa ini? Kayaknya seperti kanguru kayaknya, kayaknya. Tapi kita lihat walahu dhanabun, tapi dia memiliki ekor Kadana bil juradi seperti ekornya tikus yang gede dan pendek. Jurat itu tikus gemuk tapi dia pendek, nggak panjang tikusnya. Sekarang apa namanya kanguru itu ekornya bagaimana? Seperti itu? Kecil begitu seperti ekornya tikus? Besar? Bukan kecil ya? Berarti bukan. Layar fa'uhu sokda, dia tidak pernah mengangkat ekornya. Kayak tikus itu kan akarnya nggak pernah diangkat. Tapi kalau selainnya, antum pernah lihat sapi, ekornya kadang-kadang diangkat kan? Nah, dia tidak pernah mengangkat ekornya, ciri-cirinya. Fitorafihi di ujung ekornya ada kemiripan sibhun nawa nuwaroti, sibhun roti, kemiripan dengan bunga. Jadi di ujungnya itu kayak ada apa namanya mirip dengan bunga. Ya, mungkin mekrok begitu ya. Ekornya itu nggak tahu. Launuhu warnanya dia kalau nil Ghazali seperti warnanya kijang atau menjangan. Jadi warna tubuhnya seperti warna apa? Kijang atau menjangan dia. Iya. Warajihu kalau ada hewan seperti ini yang rajih ibahatuhu halal. Li'annahu lam yarid fihi tahrimun karena tidak datang pengharamannya. Wa tibaruhu minas dianggapnya dia termasuk binatang buas, ghairu musallamin tidak bisa diterima. Karena dia bukan binatang buas. Tidak ada tanda-tanda bahwa dia ini binatang buas. Ya toh? Lihat ciri-cirinya tadi. Kan tidak ada gigi taring, tidak ada cakar, ya toh? Tidak ada. Ini Bu. Ulama mengatakan ini sejenis tupai. Sejenis apa? Tupai bajing. Bajing yang sering di kelapa itu, eh, sejenis itu, tapi bukan tupai dia. Bukan tupai, tapi sejenis tupai dia. Ini kata para ulama. Taib. Ini tentang beberapa makanan yang apa namanya saya bacakan dari bukunya Ustadz Abu Ubaidah untuk melengkapi kajian kita. Jadi antum yang ingin membahas ini untuk skripsi atau seterusnya yang sekolah di agama. Jadi antum nanti bisa membuka bukunya Si Soleh Fauzan Al-Imatu. Kemudian antum bisa membaca dari bukunya Ustaz Abu Ubaidah berbahasa Indonesia untuk referensi tambah referensi karena beliau juga lengkap bukunya. Kemudian antum bisa baca Al-Wajiz, kitabnya Syekh Abdul Azim Ibnu Badawi, Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitab Aziz. Kemudian antum bisa baca tafsir As-Sa'di, kemudian tafsir tafsir uh, Ibnu Katsir dan seterusnya dari buku-buku para ulama yang telah kita nukilkan dan beberapa hadis yang sudah saya cantumkan di situ. Antum lihat tinggal lihat saja hadisnya ya. Kemudian lihat sarahnya para ulama enak sudah. Sehingga kita bisa menulis sebagai bahan apa penulisan karya ilmiah ini. Jadi ini subhanallah menolong antum-antum yang sekolah agama kalau cepet-cepetan saja ya, Nah. Atau anu apa namanya? Antum bahas misalnya saya ingin bahas hewan-hewan darat saja, ya kan? Gitu. Jangan semuanya, pembahasan semuanya terlalu untuk doktorah yang baru. Untuk S3, kalau S1 cukup hewan-hewan darat saja dibahas misalnya bagaimana saya bacakan di sini tambahan ya, daftar binatang dan hukum dan hukumnya. Binatang yang halal. Satu unta. Termasuk binatang ternak yang disebut dalam surat Al-Maidah ayat 1. Kelinci. Nabi pernah menerima daging sembelian kelinci, Bukhari Muslim. Angsa. Angsa itu apa? Banyak kalau bahasa Jawanya. Rusa. Itik. Bisa nulis cepat nih. Ya? Unta. Kayak wartawan itu cepat. Kelinci angsa rusa titik, pinguin, sapi karena sapi termasuk binatang ternak yang disebut dalam surat Al-Maidah ayat 1 burung biru burung bulbul belalang dimakan oleh Nabi dan para sahabat bangkainya pun halal Cirbuah, saya nggak tahu ini apa ya binatang apa cirbuah burung bubara burung merpati atau burung da enak ini ya burung bumarah bumaroh apa ini nggak tahu saya kuda dimakan oleh para sahabat pada zaman Nabi Bukhari Muslim ayam pernah dikonsumsi oleh Nabi Nabi pernah makan ayam <laughs> marah tapi ya bukan ayam Jawa belum diekspor ke sana. Kijang putih, jerapah. Imam Ahmad pernah ditanya dan beliau membolehkannya, jerapah. Burung sumana, burung sumana nggak tahu apa ini. Kalau nggak tahu ya, pokoknya kalau tidak ada tanda-tanda keharamannya dimakan. Tupai, bob, Sejenis biawak tadi ya, kok oh, sejenis biawak. Nabi tidak mengingkari orang yang memakannya. Hiena, hiena tadi yang bobu itu tadi. Bobu itu hie, hiena. Bahasa. Hiena. Termasuk binatang buruan. Pernah lihat hiena? Burung merak. Kijang. Burung pipit yang itu lah, Boleh itu ya. Burung gereja, burung masjid bukan burung gereja ya. ya? Burung masjid. Burung ibis, apa itu ibis ya? Ibis. Burung kubarok nggak tahu kubaroh ini apa burung kubarok. Burung kirwan, Kanguru banyak dijumpai di negara Australia. Kambing termasuk binatang ternak. Burung Malik Hazin, tidak tahu ini. Kenapa disebut Malik Hazin? Karena kalau minum terlihat sedih burung ini. Jadi makanya dikatakan Hazin. Hazin itu orang yang sedih, yang sedih artinya. Burung unta, apa ini namanya? Kalau di sini kasuari ya. Kasuari, burung unta. Beda ya? Oh beda. Ya burung unta. Kelinci, bukit batu. Kambing hitam, merpati liar. Ini daftar yang disampaikan oleh beliau. Selainnya itu ya halal, tapi ini yang kadang-kadang diperselisihkan tapi sebenarnya ha, halal. Kemudian binatang yang haram. Ini sebenarnya masih banyak ya, bukan hanya itu saja. Satu, rayap. Kenapa haram termasuk kelompok serangga? Kan rayap itu kelompok serangga, serangga nggak boleh dibunuh. Singa termasuk binatang buas yang bertaring, nggak boleh dimakan. Jakal, jakal itu hewan apa ya? termasuk binatang buas yang bertaring dan memakan mangsanya. Kutu. Jadi tumo itu tidak boleh dimakan ya. Ini ibu kalau petan tuh dicetik-cetik tuh. Kayak tumo. Iya, nggak boleh dimakan. Tapi kalau ditanya boleh nggak kita cintas Dicintas itu apa? Divilitas itu. Ulama ditanya tentang semut yang gigit kita, tumor itu boleh disintes karena dia fasik dalam keadaan begitu. Jadi jadi karena dia waktu gigit kita atau di rambut kita kan dia pasek. Kenapa nggak di rambutnya kambing saja kalau rambutnya orang kita? Gitu? Dia pasek dia, pasek. Jadi para ulama mengatakan begitu ya, boleh dicintas tapi tidak boleh dihemat makan. Nyamuk, burung bugot, nggak tahu ini apa bagol, bagol, bigol. Bagol itu bigol. Peranaannya apa? Kak kuda dan keledai. Burung hantu. Burung hantu tidak boleh dimakan, haram. Musang. Termasuk hewan kobait dan serupa dengan tikus. Buaya. Termasuk binatang yang bertaring dan memakan serangga dan katak. Rubah termasuk binatang buas yang bertaring. Tikus got termasuk kebait. Kumbang kotoran. Kumbang kotoran itu yang sering hinggap di kotoran manusia. Elang pengembara termasuk burung berkuku tajam, elang pengembara. Bunglon tidak boleh dimakan. Keledai jinak Nabi melarangnya. Ular, Nabi menyuruh membunuhnya dan para ulama sepakat haramnya. Kelelawar, haram. Babi berdasarkan Al-Quran, hadis dan ijma. Kumbang pohon, kumbang, kumbang tahu tak? Biasanya di pohon itu. Beruang, termasuk binatang buas yang bertaring. Cacing, Sebab ada orang Cina yang mengadakan pengobatan dengan cacing haram serigala termasuk binatang buas yang bertaring lalat burung herring nggak tahu apa ini kadal jangan makan kadal ya kadal kura-kura kura-kura kenapa Nah, sebentar Beliau mengatakan pendapat lain mengatakan bahwa kura-kura hukumnya halal sebagaimana yang telah lalu dalam risalah ini. Jadi ini pendapat yang lain mengatakan hukumnya apa? Halal. Kemudian burung surat Nabi melarang membunuhnya. Burung raja wali termasuk burung berkuku tajam. Kata Nabi melarang membunuhnya. Kus-kus apa ini? Binatang yang paling bau kentutnya Kuskus namanya. Burung elang. Termasuk burung berkuku tajam. Kala jengking. Para ulama bersepakat haramnya. Laba-laba. Burung gagak. Nabi menyuruh membunuhnya. Tikus. Nabi menyuruh membunuhnya. Cetah apa cetah? Binatang buas yang berpecah. Cita. Cita. Cita. Iya, ya, iya. cinta ini binatang buas yang bertaring, nggak boleh dimakan. Gajah. Binatang buas yang bertaring. Kera. Gading ya. Ini disebutkan para ulama alasannya bertaring. Gading dengan taring. omong alam. Gajah masuk di sini. Kera, binatang bertaring. Ibnu Abdul Bar menukil ijma tentang haramnya kera. Di kera haram ijma ya. Kucing, binatang buas yang bertaring. Landa, anjing, binatang buas yang bertaring. Burung bangau, karena dia pemangsa kotoran, burung bangau. Lebah, Nabi melarang membunuhnya. Burung nasar, burung buas pemangsa dengan mengoyak mangsanya. Macan tutul, karena dia binatang buas yang bertarik. Garangan, tahu oh, garangan apa ini? Macan rebah kalau orang bilang. Orang Jawa bilang macan rebah. Garangan itu loh, yang di sawah biasa makan ayam. Binatang buas yang bertarik. Semut Nabi melarang membunuhnya. Burung hudhud Nabi melarang membunuhnya biawak naga karena dia memangsa ular termasuk itu cicak para ulama sepakat haramnya bahkan disebutkan bahwa kita disuruh untuk membunuhnya dari sunnah untuk membunuhnya ini yang saya nukilkan dari kitabnya Alistar Abu Ubaidah yang berjudul Indahnya Fikih Praktis Makanan Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita sampaikan ini. Insya Allah ini yang bisa kita sampaikan kurang lebihnya mohon maaf. Ada beberapa pertanyaan mudah-mudahan bisa kita jawab. Apa hukumnya memakai pembersih tangan hand sanitizer yang mengandung boleh ya? Kalau tidak diminum atau dimakan boleh. Jadi yang mengandung alkohol itu itu tidak apa-apa untuk membersih luka, membersih muka, tangan. Yang dilarang adalah untuk memakan dan meminumnya. Karena alkohol kata para ulama yang rojih walaupun ada perbedaan pendapat di alkohol, ada yang mengatakan dia najis, yang rojih tidak najis. Alkohol itu tidak najis karena tidak semua yang haram itu najis. Apa hukum air yang terkena tetesan alkohol? Misal satu gelas air, aqua ditetesi tiga tetes alkohol, haram atau halal diminum padahal tidak memabukkan. Kenapa ditetesi alkohol ini? Jadi tidak perlu ya, tidak perlu demikian. Jadi yang lebih baik tidak usah menggunakan menetes-netes air dengan alkohol. Kenapa ya? Allah alam bisawab. Bagaimana hukum memakan serangga? Ya tadi sudah kita sebutkan ya. Kalau belalang boleh, ya tak? Tapi kalau tadi yang disebutkan tadi seperti sebangsa semut itu tidak boleh. Ini ada pertanyaan ulat. Allah a'lam biswab tentang ulat ya. Ulat itu apa? Ular ya. Jadi bagaimana hukum membunuh seperti nyamuk dan kecoa? Para ulama membolehkan membunuh nyamuk dan kecoa karena dia fasek, menggigit kita atau mengotori kita, faseknya. Jadi boleh dibunuh dari faseknya itu. Tapi tidak ada perintahnya apa yang langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya fatwanya para ulama demikian. Tawon? dan Kenapa? Kenapa? Eh, ya. jika ada tawon, kemudian ketuk kita kemudian kita begini nggak tahu kalau itu tawon ya tidak ada masalah. Tapi pada asalnya dia diusir saja ya, tidak dibunuh. Lepas. Semua bangkai laut halal dimakan kecuali kata apakah bangkai hewan air rawa juga sama hukumnya? Ya, sama hukumnya ya sama hukumnya apakah boleh makan ikan yang ditangkap dengan menyetrumnya jadi ikan itu matinya bagaimanapun boleh dimakan ya tak? apalagi cuma disetrum dibiarkan mati sendiri kelepak-kelepak aja boleh bagaimana dengan kaki seribu ulat yang dijadikan obat Allah a'lam biswab? Gak tahu ya saya semua bahan obat yang telah direbus oleh arak sehingga memiliki khasiat yang berbeda sebelum diolah dengan arak apa boleh mengkonsumsinya tidak tahu saya ini pertanyaannya ini terlalu sulit bagi saya semua karena ini harus mendatangkan ahli ini Apabila kita tidak memakan sesuatu karena alasan kesehatan, misalnya tidak makan daging kambing karena takut darah tinggi, maka jawabannya kambing bukan penyebab darah tinggi. Jadi kambing itu bukan penyebab darah tinggi. Kalau ada orang yang mengatakan kambing penyebab darah tinggi berarti dia menolak hadis-hadis Rasulullah yang mengatakan misalnya pernah mengatakan kepada Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an aulim walau bisa Wahai Abdurrahman, berwalimahlah walaupun dengan menyembelih seekor kambing. Kalau penyebab darah tinggi, mestinya ayam yang disuruh, bukan kambing. Akekah itu apa ya disuruh menyembelih? Kambing. kambing. Kalau penyebabnya darah tinggi, orang Arab kena darah tinggi semua. Saya terus terang belum pernah ketemu orang Arab kena darah tinggi gara-gara kambing. Jadi kena darah tinggi itu bukan kambing, tapi bumbunya kambing itulah. Dan ini sudah pernah saya ceritakan dulu ada seorang dokter yang dia kena darah tinggi, kemudian ada ustadz yang ceramah tentang kambing, manfaat kambing, ditentang oleh dokter itu. Maka kemudian ustadz ini mengajukan alas-alasannya tadi. Rasulullah menyuruh untuk walimah dengan kambing, Rasulullah menyuruh akikah dengan kambing, kurban dengan kambing, masa berbahaya? Dokter itu dia akhirnya coba kalau begitu panjenengan makan apa namanya kambing. Akhirnya dokter itu mencoba, dia beli sate waktu itu kalau nggak salah 10 atau 20 tusuk tanpa diberi itu bumbu apa namanya kacang. Hanya dikecapi saja. Ternyata setelah beberapa hari diperiksakan turun darahnya. Akhirnya dokter itu menulis dalam majalah Nature majalah kesehatan yang diterbitkan oleh Naturet. Naturet itu yang punya produk apa namanya herbal, PHM dan OTM, Dia menulis bahwa kambing bermanfaat bagi kesehatan manusia. Apakah termasuk mengharamkan yang halal dan bagaimana hukum vegetarian? Pertanyaannya sebenarnya begini, jangan mengkambing hitamkan kambing. <laughs> Ya, sebenarnya pertanyaannya harusnya begini, boleh nggak kalau saya sakit ada pantangan? Jawabannya boleh. Tapi tidak boleh mengharapkan secara mut. Nanti kalau sudah sembuh silahkan makan lagi. Demikian. Bahkan ada seorang dokter ya, dia mengatakan sebenarnya sakit itu makan apa saja tidak ada masalah. Yang penting tidak berlebih. Sambil diobati demikian, tidak ada masalah. Ini demikian. Seperti Profesor Dr. Muhammad Soleh dari Kediri, itu kalau orang sakit pergi ke kliniknya dia, itu katanya dia makan apa saja boleh nah apa Pak, Pak Profesor ini pantangannya? Tidak ada, tidak ada pantangan. Semua makanan yang dihalalkan tidak pantangan katanya. Nah, begitu dia. Subhanallah Profesor dokter Muhammad Soleh. Nah, bagaimana dengan laron? Gak tahu ini saya. Bagaimana apa ini? Hukumnya membunuh katak yang digunakan untuk penelitian, biasanya pada jurusan tertentu. Allahu a'lam bishawab. Rasulullah melarang membunuhnya, tetapi apakah penelitian termasuk keadaan darurat maksudnya? Yang mau tidak mau kan harus apa? Membunuh. Cuman begini, saya jawab. Kalau sudah ada penelitian sebelumnya, kenapa kita membunuh? Ya kan? Ya kita gunakan penelitian sebelumnya. Kan sama saja. Ya kan? Sudah ada kan penelitian sebelumnya? Sudah ada, pasti sudah ada. Kenapa kita membunuh? Allah alam bisawab saya nggak bisa menjawab. Bagaimana jika ke, uh, bagaimana jika ketika membersihkan sesuatu kemudian banyak semut yang terbunuh karenanya? Tidak ada masalah ini. Karena tidak sengaja untuk membunuhnya. Tidak ada masalah. Yang penting jangan seperti orang-orang itu biasanya membakar angkrang itu, semut-semut besar itu. Ini haram ini, dibakar. Dia misalnya mau naik pohon, tidak usah dibakar, ya kan? Cukup dia di, misalnya dikasih abu atau dia akan pergi dia. Tidak usah kemudian dibakar. Sebagian orang itu membakarnya. Ini haram, tidak boleh ya. Misalnya mengguyur gelas yang penuh dengan semut dengan air. Jadi cukup ya kalau ada semut kita hilangkan begitu saja. Kalau ada yang terbunuh kita tidak sengaja, sengaja kita hilangkan. Bagaimana hukumnya membunuh kata untuk keperluan uh, sudah ini eksperimen? Dikatakan tadi tidak boleh membunuh hewan dengan cara dipukul. Bagaimana kasus memukul kepala lele tadi? <laughs> Oh, iya. Tadi apa yang kita bahas? Nah, hewan da darat. Lele hewan darat bukan? Hewan air yang hidup di darat. Gak sama loh ini. Gak sama lele itu kan hewan darat. Kalau misalnya kita mau menyembelih ayam nggak boleh ayam dipegang kepalanya dipukul eh ini yang nggak boleh ayam ini jadi hewan darat harus bedakan loh ya hewan darat dengan hewan air harus bedakan. Bagaimana hukum memakan hewan buruan dengan cara ditembak? Boleh ya kalau Sebelum menembak ia mengucap bismillah ya, bismillah dulu kemudian nembak. Apa pernah mendengar ini dibolehkan? Mohon dengan penjelasan ya boleh. Anak pernah dengar bahwa air kencing unta untuk obat. Apakah dalil syar'i? Iya dalilnya jelas soleh, sahih dari Rasulullah. Rasulullah menyuruh untuk minum air kencing unta sebagai obat. Karena memang air kencing unta bukan najis dan boleh jadikan obat tapi tidak boleh dikiaskan air kencing kambing dan seterusnya jadi cukup onta saja karena dalilnya on onta lo kambing kan juga halal masa tidak boleh tidak ada dalil kalau tidak ada dalil tidak boleh kita kiaskan jadi padahal air kencing termasuk najis tidak semua kencing itu nah najis tergantung kencingnya kalau kencingnya manusia sepakat najisnya Jangkrik dan laron bagaimana? Apa jangkrik dekat dengan belalang? Allah alam ya, saya tidak berani menjawab tentang masalah ini. Bagaimana, apakah rayap yang menggerogoti pintu rumah bagaimana? Boleh dibunuh? Diusahakan untuk dihilangkan tanpa apa namanya? Kita caranya jangan dibakar atau seterusnya. Jadi dihilangkan bagaimana caranya? Misalnya kita sapu ya kan? Kita sapu demikian sehingga kita tidak apa namanya? apa namanya membunuh sembarangan binatang walaupun itu tidak ada larangan untuk membunuh apa rayap tetapi dia masuk bangsa apa dia serangga semut itu tadi Allah alam bisawab ya saya tidak berani untuk lebih jauh daripada itu saya pernah mendapati lele yang dipelihara di dalam kolam kemudian diberi makan bangkai ayam apakah lele tersebut haram ya itu tadi ini jalalah pada saat kita ambil itu tidak boleh langsung dimakan harus disterilkan tiga tiga hari dulu jadi itu jalan. Lalu bagaimana kita membedakan lele yang diberi makanan halal atau haram? Kita kalau sudah beli, ya, kalau sudah beli maka hukumnya adalah khusnudon dan bismillah. Khusnudon. Tidak boleh kita menghukumi, wah ini jangan-jangan jalalah. Tidak boleh. <laughs> Jadi menghukumi sesuatu dengan don itu tidak boleh. Dengan persangkaan itu tidak boleh. Mengingat sebagai anak kos, makanan yang lazim dimakan adalah lalapan lele. Ini nasib anak kos ini. Makan lele saja ya. Bagaimana hukumnya mengoleskan minyak ular atau minyak biawak untuk mengobati luka? Allah alam dihindari karena masih banyak penggantinya ya. Jadi masih banyak kalau obat itu dari bahan yang haram dihindari. Kecuali kalau tidak ada, kecuali dengan itu dan itu kalau ditinggalkan berbahaya bagi lukanya. Tapi kalau ada penggantinya masih banyak kita bisa menggunakan bahan-bahan yang halal. Bagaimana pula hukum mengkonsumsi daging biawak, tokek untuk obat alergi ini tadi sudah tidak boleh ya. Jadi bahan dari pemakanan atau hewan yang haram tidak boleh jadikan obat. Apakah penghasilan yang dapat dari memulung sampah? Pasukan kuning adalah penghasilan yang halal namun tidak toyib. <laughs> halal, ya? halal, halal. Halal dan toyiban, misal. Kenapa? Bukan kan kita bukan makan sampah, toh. <laughs> Tapi makan dari membersihkan sampah. Bedakan makan sampah dengan makan. Kosong <laughs> makan sampah. Lah kalau sampah ya sampah misalnya halal tapi tidak tong tongin kan dia tidak makan sampah Hukum memakan binatang buas dalam kondisi terpaksa misalnya di belantara yang sulit ditemukan makanan halal. Boleh ya, tapi sebatas untuk memberi kekuatan kemudian harus ditinggalkan. Jadi bukan untuk mengenyangkan, misalnya di di hutan gak ada binatang kecuali binatang buas atau yang haram, maka dia makan secukupnya kemudian meneruskan perjalanan jika apa namanya sudah kuat untuk menyambung hidup saja. Dan itu kondisi doru darurat. Kaidah fikih ad-daruratu tubihul mahdurat. Keadaan darurat itu bisa membolehkan yang asalnya diharamkan dilarang. Tapi sebatas yang diperlukan saja para ulama, tidak boleh lebih. Nah, hukum dari ayam potong yang dibeli dari rumah potong yang pakai mesin potong, kalau memang betul mesin potong itu adalah memotong urat yang ada di leher yaitu tenggorokan, saluran makanan dan dua urat, maka halal walaupun memakai mesin. Jadi walaupun memakai mesin, yang penting memotong dua urat itu halal dan sebelumnya membaca bismillah dilakukan oleh orang Islam atau ahlul kitab. Nah, ini ada di sini ya tentang hukum makanan apa namanya. Saya bacakan aja nggak apa-apa. Belum habis atau waktu saya sedikit ya. Nggak apa-apa ya. Oke, nah. nah, ini saya bacakan tentang hukum tentang makanan yang disembelih dengan mesin ya. Supaya kita bisa memahami dengan baik. Saya bacakan sedikit saja Saya ambilkan juga dari kitabnya Al Ustaz Abu Ubaidah tentang cara-cara ya. yang jadi yang penting dalam penyembelihan itu adalah pertama yang menyembelih orang yang berakal kemudian punya agama baik muslim maupun ahli kitab dengan catatan ahli kitab itu menyembelih dengan cara yang diridhoi oleh Islam artinya tidak seperti penyembelihannya orang-orang penyembah berhala, majusi dan musyrik. Perinciannya panjang tapi kita kan tidak membahas tentang penyembelihan ya. Ini hanya diringkas-ringkas saja. Kemudian membaca bismillah ketika menyembelih. Kemudian alat yang digunakan untuk menyembelih ya. Yang diperbolehkan untuk menyembelih bisa berarti besi, tidak harus pisau ya, besi yang penting. Kayu, batu dan yang lain. Yang penting bisa memotong dengan cepat dan bukan karena beratnya. Jadi memotong yang penting. Tidak harus pisau bentuknya. Yang penting dia tajam bisa memotong baik kayu, batu dan yang lainnya. Tujuannya menyembelih dengan cepat. Yang dilarang jelas dilarang adalah kuku dan gigi. Ini dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan syaratnya ketika dibeli sembelih hewan itu masih hidup. Jadi hewan masih hidup kemudian disembelih. Adapun yang sekarang banyak terjadi adalah hewan itu dipinsankan. Ini dilarang karena dalam menyembelih harus berbuat eh, ihsan, membuat hewan itu nyaman. Jangan dibuat pingsan. Ini menyakiti hewan sebelum menyembelih, diharamkan. Kemudian yang penting adalah bagian yang disembelih. Disebutkan oleh para ulama yaitu dengan memutus saluran pernapasan, saluran makanan dan dua urat leher. Ini kalau sudah putus sah. Ibnu Abbas berkata, sembelian itu pada bagian kerongkongan dan leher. Ibnu Kudama berkata, rahimahullah, adapun tempat yang disembelih adalah tenggorokan atau kerongkongan dan leher. Tidak boleh pada selainnya berdasarkan ijma. Nah ini. Kecuali ada beberapa hewan jika tidak bisa dijinakkan, maka dia dibolehkan untuk disembelih selain pada lehernya. Seperti unta itu pada apa? Eh, nakar di nakar, Ditusuk pada nakarnya. tidak disembelih ya, tapi ditusuk pada nakarnya. Dan itu cara penyembelihan yang sunnah. Kemudian dibaringkan hewan itu dihadapkan ke kiblat, kemudian meletakkan dengan baik, tidak menyakiti hewan itu. Itu sebenarnya adalah sesembelian. Jadi yang penting dalam sembelian seperti itu, itu tidak ada masalah ya. Tidak ada masalah dari Islam, tidak ada kemudian dilarang demikian dan demikian tentang sembelihan. Jadi intinya sembelian dengan mesin itu diperbolehkan. Tadi aku mengatakan kalau hewan masih hidup lalu diambil bagian tubuhnya adalah haram, bangkai. Yang saya tanyakan yang haram bagian tubuh yang dipotong atau hewan secara keseluruhan di ya, bagiannya itu tadi. Jadi yang dipotong dari hewan itu, punduknya dipotong, itu punduknya nggak boleh dimakan, daging punduk itu. Ekornya kambing dipotong, ekornya itu nggak boleh dimakan. Orang Arab dulu terbiasa demikian. Nah, mungkin ya irit atau apa nggak tahu ya. Bagaimana hukum pelihara ular? Allah alam. Untuk apa ini ya? Kalau kebun binatang nggak ada masalah. Rayap halal atau haram? Saya belum tahu ya. Tadi sudah deh, Haram ya? Belalang halal Bagaimana hukumnya memakan cuka? Cuka halal. Minum cuka ya? Minum cuka halal. Cuka Kemudian lalu bagaimana kalau kita membuat etanol untuk bahan bakar? Maksudnya apa bahan bakar, Bang? Iya, kan tidak untuk diminum ini. Nah. Alias minumannya mobil ya. Katanya dalam membuat coklat butuh etanol sebagai katalisator, tapi etanol tersebut tidak ikut bereaksi. Apakah coklat haram? Allah alam coklat halal ya, saya tidak tahu bahwa prosesnya yang jelas coklat pada asalnya ha, halal. Nah, Allah alam bishawab. ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya maaf jika ada yang salah itu dari saya pribadi. Kalau benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Subhanakallahumma bihamdika subhanallahi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.